Doa yang jamaah hafal sendiri-sendiri. Perjalanan ibadah umroh. Doa ihlal dari Miqat Bir Ali. Allahumma Allahumma labbaika umratan labbaika umratan atau labbaika umratan labbaika